apa ini ya gendeng makasih oh, gendeng waktu diundang oh, berarti saya ngundang ya luwih gendeng oh, gendeng di kok dirungokno eh rumah no ya gendeng nih. iki berarti acaranya wong gendeng lho ana acaranya wong gendeng kok camat gelem sambutan ini berarti camat ya gendeng sisan para gendeng-gendeng sekalian ya apa-apa emang kita lagi gendeng gendeng cinta kita sama Rasulullah saking cintane nang kanjeng Nabi sampai gendeng nih. saking cintane nang Gusti Allah sampai gendeng nih. ini gak gendeng nih ya gak pahala longgo sampai bengi ngenteni ngeleset ngeleset gak ngono iku atik mau mari hudan pokoknya sampe teles kayak mari ngompol Iki saking gendeng nang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang orang kalau sudah bisa menikmati ibadah, sak suwe-suwene ibadah itu tidak kerasa. Bagi orang yang nggak ngerti, dikira sholat itu nyekso, dikira sholat itu menyengsarakan, lapo sih orang Islam bisa dino paling tidak itu kan lima itu kan senam ngopo iki jentak jentit entul-entul jeneng-jeneng duduk duduk duduk gendut tangi meneh yo entul-entul jeneng duduk duduk duduk gendut-gendut tangi meneh yo entul-entul duduk duduk duduk dulit gendut-gendut tangi yo entul-entul duduk jeneng dulit-dulit gendut terakhir gobek-gobek gak soro ah ini orang yang nggak ngerti. Tapi bagi yang sudah bisa menikmati sholat, subhanallah. Tidak ada yang lebih indah dan nikmat melebihi ketika mendengar seruan Allah. Jangankan mengerjakan sholat, baru dipanggil untuk mengerjakan sholat aja udah terasa nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. kene lek krungu adzan ngono ku modele. Ya tak keliru aku ngarani gendeng mau. Baru mendengar panggilan Allah itu dia hati wis meratap ngerodok gak karo karuan Ya Allah. Hayya ae jawab. cekati gak gendeng ngono. Terima kasih ya Allah. Aku masih engkau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu. Aku masih engkau beri kesempatan untuk menghadapmu, untuk bersimpuh di hadapan Uh, nikmatnya luar biasa. Apalagi ketika sholatnya udah bener. Betul-betul nyambung komunikasi sama Allah. Nikmat. ada saudara kita yang mohon maaf dulu non muslim dulu agamanya tuh Nasrani dia dia masuk Islam itu gara-gara dia iri sama orang Islam enak erek orang Islam pendino sok curhat nang pangerane sampai penglimo. nah aku ini kepengen curhat nang pangeranku yang ngenteni seminggu dia dibilangin sama temennya lho ping lima itu yang fardu yang wajib lek ditambah sunah sunah oh, iso ratusan kali satu eh iso curhat nang Gusti Allah iya yo ya yo iya. akhirnya hidayah Allah turun kemudian dia masuk Islam subhanallah begitu dia masuk Islam sholatnya jadi luar biasa kualitas karena setiap mengerjakan sholat dia selalu merasa curhat sama Allah dan memang hakikatnya sholat seperti itu betul-betul menikmati setiap sholat so curhat nang Gusti Allah salate wapi iso khudu iso khusyuk padahal iku wong Islam anyaran wis Islam lawas-lawas sing kawaan model ngono sak nggumbungae kadang-kadang malah ngremehno yang harusnya sholat itu sehari lima kali dirubah lima hari sekali melompo niatnya yo lucu usolli fardhu subhi wa tuhli wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala Wah nikmati luar biasa Orang yang gak ngerti Dikira ibadah puasa Itu menyiksa Agama paling kejam itu agama Islam Masa orang kok disuruh puasa Sampai sebulan penuh Siang hari gak boleh makan, gak boleh minum Gak boleh ini, gak boleh itu Nyiksa Emang dia nggak ngerti nikmatnya puasa, tapi bagi kita yang sudah kulina, kulino itu apa bahasa Indonesia? Saya kok terbiasa, lek biasa bahasa Indonesia apa? Ya biasa, ada kulino. Lah apa bro? Yo kulina itu. Kita yang sudah kulina. Puasa itu terasa nikmat. Nikmat menggembirakan, membahagiakan. Lissahibi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar. Kegembiraan pertama ketika berbuka. Mengenai puasa itu yang paling binteni yo, adzan maghrib. Yang paling binteni adzan maghrib. Berumah masjid, berumah radio, nonton TV ini sih ngadan sih ya dielok ya di di TV ya melu TV di radio melu radio di masjid ya melu masjid keri kape, ngadan dewi wa farhatun inda liqa'i rabbih kegembiraan satunya lagi nanti ketika berjumpa dengan Allah nikmat puasa Ramadan itu ada suasana beda ini iki rasanya kangen suasana Ramadan gini apa nggih makanya banyak orang yang mau ditinggalkan Ramadan itu susah di akhir Ramadan, di akhir Ramadan itu banyak bapak-bapak yang nangis kali gurung bisa nonton lagi anyar anaknya ibu bapak mohon maaf orang yang gak ngerti dikira sedekah itu memberatkan entah entah duit apa sih golek ya, dhuwit repot kerja begitu oleh duit dikekek nombong Emang dia nggak ngerti nikmatnya berbagi Emang dia belum bisa merasakan bahagianya memberi tapi bagi orang yang sudah ahli sedekah tidak ada yang melebihi nikmatnya bisa berbagi dan memberi apalagi kepada orang yang dicintai halo makasih saya itu sering ngisi acara pengajiannya ibu-ibu biasanya ya emang fan aku banyak ibu-ibu sih buktinya malam ini yang datang pun ya mayoritas ibu-ibu kaum perempuan mbak-mbak cewek-cewek ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak sehingga meskipun sudah disediakan kursi saya tetap berdiri ya karena saya sadar hasil riset, survei dan penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai ibu-ibu. Uh, <laughs> <clears throat> betapa ngomong tepuk tangan betapa ibu-ibu betul-betul sudah bisa merasakan nikmatnya memberi dan berbagi biasanya kalau lagi jamaah pengajian itu terus disuguhi minum ditawarin silakan ibu-ibu diminum mau oh, ngombe kafe diminum nah, terus dikasih snack jajan kotaan itu terus dipersilakan monggo ibu-ibu dinikmati dimakan ibu-ibu nggak makan tapi mengeluarkan plastik resep lalu dibungkus dibawa pulang apa enggak enak dimakan di tempat bagi ibu-ibu enak apa enggak nikmat dimakan langsung di tempat bagi ibu-ibu nikmat lalu enggak dimakan di tempat karena ibu-ibu itu akan lebih merasa nikmat ketika jajan itu dimakan oleh anaknya yang di rumah Ibu-ibu akan lebih merasakan nikmat dan bahagia ketika bisa berbagi dan memberi kepada anaknya, kepada cucunya yang sangat dicintai, Ya, Bu ya. Yang saya bahas ibu, bapak yuk gak blas. Bapak yuk gak non buang sak kotak-kotak itu, plok.